Cobaan, cobaan, ujian-ujian. Terkhusus seseorang yang muslim, muslimah yang menyatakan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla <clears throat> keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu pasti akan diuji keislamannya. Diuji keimanannya dengan ragam fitnah. Sunnatullah pada semua hamba-hambanya, sunnatullah pada hamba yang muslim. Hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan fitnah, diuji dengan ragam fitnah. Fitnah inilah barakallahu fikum yang akan membedakan mukmin yang sadiq yang jujur dengan mukmin yang kadzib yang dusta. Akan membedakan yang mukhlis yang ikhlas lillahi taala dan yang tidak. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga Allah berfirman ah ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا wala al -kadibin. Apakah umat manusia menduga mengira mereka ditinggalkan, mereka dibiarkan mengucapkan amanah kami beriman. Wahum la yuftanun. Lalu mereka nggak difitnah, nggak diuji dengan ragam fitnah. Sungguh-sungguh kami telah menguji memberikan fitnah pada umat-umat sebelum kalian dan sungguh-sungguh Allah tahu siapa yang jujur di antara mereka dan sungguh Allah tahu siapa yang dusta. Sehingga fitnah itu pasti akan menimpa dia. Fitnah itu pasti akan ditimpakan kepadanya sebagai bentuk ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dari fitnah akan nampak siapa yang sadik, siapa yang kadib. Ikhwan fillah azakumullah rakyat fitnah yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya sangat banyak. Ada fitnah yang berkaitan dengan kesehariannya, keluarganya. Ada yang terkait dengan hal-hal yang lain. Ada fitnah yang skalanya kecil, ada pula fitnah yang skalanya besar. Di antara fitnah yang disebutkan dalam dalil ayat atau hadis Kita diperintahkan untuk mewaspadainya. Berhati-hati daripadanya. Iyalah fitnatun nisa. Fitnah wanita. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Ali Imran ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman zuyyina lin-nasi hubbus syahawat telah dihias-hiasi bagi umat manusia kecintaan kepada syahwat hal-hal yang sesuai dengan selera hawa nafsunya minan nisa'i berupa wanita-wanita wal banina anak-anak ila akhir ayat Allah mengatakan di akhir ayat zalika mata'ul hayati dunia. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah sisinya ada tempat kembali yang baik. Kesenangan-kesenangan dunia fitnah bagi umat manusia. Dikatakan sebagai syahwat masuk dalam kategori fitnah syahwat. Dan yang pertama kali disebutkan dalam ayat ini An-Nisa, wanita. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari menerangkan ayat ini. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Beliau mengatakan faja'alahunna min hubbis syahawat. Dan Allah menjadikan kaum wanita termasuk kecintaan syahwat. Kecintaan kepada para, kepada syahwat wa bada'a bihinna qabla baqiyatil anwa'i isyaratan ila annahunna al Dan dalam ayat ini Allah memulai dengan wanita. Sebelum menyebutkan jenis-jenis syahwat yang lain. Sebagai isyarat bahwasanya wanita adalah asal dari semua tadi. Pangkal dari semua tadi. Fitnah wanita merembet kepada anak, harta benda dan yang lain-lainnya. Pangkalnya adalah kaum wanita. Bisa pula barakallahu fikum ditambahkan kenapa nisa wanita tidak disebutkan terlebih dahulu ketika menyebutkan fitnah syahwat Dikarenakan bahaya dahsyatnya fitnah wanita. Lebih dahsyat dibandingkan dengan yang lain. Lebih banyak memakan korban daripada yang lain. Dimulai dikarenakan ini yang paling berbahaya. Ini yang paling mengerikan. fitnah wanita. disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Usamah bin Zaid semoga Allah meridainya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa' Aku tidak meninggalkan sepeninggalku sebuah fitnah yang lebih memadaratkan, yang lebih membahayakan kaum laki-laki dibandingkan dengan fitnah wanita. Kata Al-Hafidh rahimahullah dalam Fathul Bari ketika menjabarkan riwayat ini, beliau mengatakan wafil hadis al fitnata bin nisa asyaddu minal fitnati bi ghairihinna. Hadis ini padanya ada faedah bahwa fitnah terfitnah dengan wanita lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada fitnah dengan selain wanita. Lalu belum bawakan ayat yang kita bahas di awal. Ayat Zuhina linnasi hubbus syahwati minan nisa'. Disebutkan perempuan kali pertama dikarenakan itu fitnah yang paling besar, yang paling dahsyat. Dan juga fitnah wanita merupakan asal, merupakan asal, pangkal, asas dari semua fitnah kita yang lain. Juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah meridainya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Ta dan sesungguhnya Allah menunjuk kalian sebagai khalifah di muka bumi ini untuk Allah lihat bagaimana amal kalian. Fattakud dunia wa takun nisa. Waspadai fitnah dunia, waspadai fitnah wanita. Fa inna awwala fitnah di Bani Israel kanat fin nisa. Sebab fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel itu pada wanitanya. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim wa ma'nahu dan maknanya adalah tajannabu al-iftitana biha bin nisa. Jauhi, jauhkan terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan wanita. Lu mengatakan setelah itu. Wa tadkhulu fin nisa az-zawjat wa ghairuhunna. Masuk pada kategori nisa para istri dan selain istri wa aktsaruhunna fitnatan az-zaujat dan yang paling banyak fitnahnya para istri wa dawamu fitnatihinna langgengnya fitnah wanita fitnahnya istri langgeng terus menerus setiap saat Wabtila waktu nasibihinna dan mayoritas umat manusia diuji dengan para istrinya. Maka hadis ini barakallahu fikum menerangkan yang pertama kepada kita bahaya fitnah wanita. Karena Rasulullah SAW mentahdir kita memberikan peringatan kepada kita tentang perempuan, fitnah perempuan. Disamakan dengan fitnah dunia, fattaku dunia wattaqun nisa. Dan yang kedua yang menunjukkan besarnya dahsyatnya fitnah wanita ialah fitnah wanita merupakan fitnah pertama kali yang terjadi pada Bani Israel. Mereka rusak, mereka hancur karena wanitanya. Ikhwan dari penjelasan al Nawawi rahimahullah tegas menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan wanita itu umum. Meliputi azdaujat Yang pertama para istri fitnahnya istri. Yang kedua an-nisa al -jinabiyat. Wanita wanita yang bukan istri. Ini yang akan kita lebih jabarkan insyaallah taala. Karena fitnah azakumullah fitnah istri ini juga merupakan ujian bagi seorang muslim. Masuk dalam kategori al-fitnatu sughra. Fitnah kecil. Dengan makna fitnah yang menimpa individu-individu muslim. Dikatakan sebagai fitnah perempuan itu, istri itu. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Huzaifa ibn Yaman semoga Allah meridainya bahwasanya Umar bin Khattab semoga Allah meridainya bertanya ayyukum yahfadu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil fitnah Siapa di antara kalian yang menghafal sabda Rasul tentang masalah fitnah? Kata Hudzaifah, "Ana ahfad." Kama qal. Saya yang menghafal seperti yang beliau sabdakan. Kata Umar, "Had, bawa kemari." inna lajri, kau berani. Bawa kemari. Kata Hudzaifah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu." wasadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, ahli anak istri, pada hartanya, pada tetangganya akan dihapuskan oleh salat, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Syahidnya adalah dikatakan sebagai fitnah. Itu keluarga. Istri dianggap sebagai sebuah fitnah. Dalam al quran al Karim Barakallahu Fikum Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwa di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh bagi kalian. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian musuh bagi kalian, fahdharuhum. Maka waspadai mereka, hati-hati dari mereka. istri ini menjadi fitnah atas suaminya. Apabila sang suami itu tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban agama atau malas dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, alasannya istri. Alasannya istri. Sang suami menerjang keharaman-keharaman agama menerjang dosa, menerjang kemaksiatan. Alasannya istri. Istri yang seperti ini yang dikatakan aduwal lakum, musuh bagi kalian. Fahdharuhum waspadahi mereka. Istri yang tidak mensupport suaminya untuk mengerjakan kebaikan istri yang tidak mensupport suaminya untuk meninggalkan dosa. Yang ada malah sebaliknya. Disebutkan dalam sebagian riwayat meskipun terkait dengan anak namun biasanya bisa dengan satu, anak istri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan bentuk-bentuk fitnahnya istri dan anak ini, fitnah keluarga ini. Dikatakan bahwasanya mereka itu adalah majbanah. Diambil dari kata-kata jaban, penakut. Maknanya adalah membuat suaminya takut untuk berjihad di sabilillah. menjadikan suaminya takut berjuang fisabilillah, takut mengorbankan harta benda jiwa raga untuk fisabilillah. Majbana. Takut dikarenakan istri, takut dikarenakan anak. Sudah ada kewajiban jihad yang syar'i, dia nggak berangkat karena anak istrinya. Diminta untuk sumbangsi andilnya, memperjuangkan terbiah, memperjuangkan dakwah yang tentunya menge, uh, tentunya memakan waktu, memakan waktu, pikiran, tenaga, bahkan harta dan yang lainnya. Tidak tampil alasannya istri ada majbana juga dikatakan mabukhalah. mereka sebagai sebab suaminya bakhil mau berinfak fi sabilillah nggak jadi karena istri tuntutan kebutuhan istri Mau wakaf? Tidak jadi. Sedekah jariah? Tidak jadi. Tahun bangun masjid? Tidak jadi. Bangun ma'had? Tidak jadi. Mau membantu family yang membutuhkan? Tidak bisa. Semua satu sebabnya. Istri. Hah? Karena istrinya. Mabukhalah Tipe yang seperti inilah barakallahu fikum yang dikatakan aduwalakum. Sebagian istri, sebagian anak musuh bagi kalian. Fahdaruhum maka waspadai mereka. Ketika Anda memperturutkan kemauan istri dan anak dalam poin-poin di atas, maka Anda terfitnah oleh wanita. Allahul musta'an. Semuanya karena istri. Istrinya membuka aurat tidak berdaya, takut sama istri. Istrinya keluar bersolek dandan tidak berdaya, kalah sama istri. Istrinya berbincang-bincang dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, bukan mahramnya. Tak berdaya. Takut dimarahi istri. Wah Wahakata. Demikian seterusnya. Keluarga jatuh dalam keharuman, dia biarkan. Takut istri. Keluarga jauh dari bimbingan syariat, malas dalam beribadah, malah dalam beramal soleh tidak ada terbiah. takut sama istri ya akhi anta maftunun bizaujatik kamu telah terfitnah dengan istrimu kamu telah terfitnah dengan pasanganmu yang semestinya istri kamu sebagai partner kamu untuk mentaati Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal bersama-sama beribadah bersama-sama menjauhi maksiat malah kamunya jatuh dalam keharuman agama malah dalam beribadah gara-gara istri anta maftun dan barakallahu fikum seperti yang digambarkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala istri-istri inilah yang paling banyak fitnahnya, yang langgeng fitnahnya dan orang termakan oleh fitnahnya. Itu yang dikatakan sama Rasulullah SAW. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra. Al-Rijal bin Nisa. Aku tidak meninggalkan sepeninggalku sebuah fitnah yang lebih membahayakan kaum laki-laki daripada wanita. Jadi manakan dengan mana pertama istri. Fitnah istri atas suaminya. Hmm. Suami yang sekeker itu, segagah itu, setegas itu, sesangar itu. Begitu kena istri, <clears throat> tak berdaya. Ya benda Tak berdaya. Kalah dia sama istrinya. Bukan berarti kita tidak perhatian sama istri. Jangan jangan jangan salah paham. jelas. Hak istri dipenuhi, itu jelas. Perhatian itu jelas, sayang jelas. Tapi yang dimaksud atas nama istri Anda ini tidak bisa mengerjakan kewajiban agama. Atas nama istri Anda terjatuh dalam keharaman-keharaman agama. Ada maftun. Dia terfitnah dengan istrinya. Atau barakallahu fikum. Terfitnah oleh istrinya membuat dia tidak bisa berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Sebagaimana yang lain. Terfitnah sama istrinya. Bisa jadi karena saking cantiknya. Sehingga dia sama istrinya terus. Nah, tidak pernah keluar rumah. Yang lainnya sudah Eh, jauh sana kemari, ada yang beramal ini, beramal ini, beramal itu ragam amal dikerjakan yang lainnya. Dianya nggak bisa buntuti, nggak bisa mengejar. Kenapa? Sama istrinya terus. Terfitnah dengan kecantikan istrinya, akhirnya dia tidak bisa berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah. Terfitnah dia sama istrinya. Rugi dia luput daripadanya amal soleh yang begitu banyak gara-gara istrinya. Kila dikatakan atau ada yang berpendapat. Kalau membaca babu tolak, bab talak dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim, dalam buku-buku hadis itu ada sebuah hadis bagaimana sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya sempat memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Itu dimasukkan dalam bab talak juga dimasukkan dalam bab birrul walidain. Yang nikah siapa? Kok Yang nikah siapa? Kamu. Kamu kan? Anak yang nikah itu. Abdullah bin Umar yang menikah sebagai anaknya Umar. Yang menikah Abdullah bin Umar, yang berumah tangga Abdullah bin Umar. Yang punya istri Abdullah bin Umar, tapi Umar ceraikan dia. Memerintahkan untuk menceraikan dia. Di antara penjelasannya para ulama, sebabnya kenapa kau suruh menceraikan? Dikarenakan terfitnah dengan kecantikannya. Bukan berarti nggak boleh cari istri cantik. Tidak begitu. Jangan salah paham ya. Bukan berarti mentahdir perempuan cantik. Jangan salah paham. Bukan. Terfitnah gitu ya. Sehingga sahabat Umar mengkhawatirkan putranya ini tidak bisa mencapai tingkatan yang tinggi. Tingkatan iman yang tinggi, takwa yang tinggi. Tingkatan keislaman seorang muslim, seorang mukmin yang tinggi. Kalah sama yang lain gara-gara dengan sebab isi cantiknya itu. Anda mengatakan demikian alasannya. Ceraikan dia. Dilaporkan kepada eh, Rasulullah SAW. Belum mengatakan, taati, taati ayahnya kamu, ceraikan dia. Harus itu. Tapi kalau kemudian cantik, solihah, bertakwa, menyemangati suaminya untuk beribadah kepada Allah. Fani imahi. Ya zen. Nah, gitu ya. Kan dinikahi kan karena cantiknya, karena hartanya, nasabnya, agamanya. Terkumpul semuanya pada istri kamu. Masya Allah. Fani imahi. Nah. Intinya adalah ragam fitnah istri itu sangat banyak. Lobitnya adalah ketika istri itu menghalang-halangi suaminya untuk beribadah kepada Allah, tidak bisa mengerjakan ibadah kepada Allah atau kurang maksimal dalam mengerjakan eh, bimbingan-bimbingan uh, agama Allah atau yang membuat suaminya terpelanting jatuh dalam keharaman agama, dalam perkara mungkar, dalam perkara maksiat, semuanya karena istri. Ini fitnahnya wanita yang namanya istri. Sangat dahsyat setiap hari. Banyak korban. Allahul musta'an. Kalau disebutkan dalam hadis Hudzaifah, kafaratnya ya perbanyak sholat, perbanyak sodako, perbanyak amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kamu setting istri kamu tadi itu supaya dia menjadi partner kamu dalam beribadah kepada Allah, partner kamu dalam mendekatkan Allah Azza wa Jangan sampai sebagai penghalangnya kamu. <clears throat> Ini yang pertama. Fitnah wanita dengan makna istri. Yang kedua, yang lebih luas lagi. Fitnah wanita, yang wanita junabiyat wanita yang bukan istri kita, orang lain, bukan mahramnya kita. Ini juga masuk dalam kategori fitnah wanita yang disebutkan dalam hadis dan beberapa, eh, beberapa hadis dan ayat di atas. Barakallahu fikum. Fitnah wanita pada umumnya. Ikhwan fillah, cukup banyak ragam fitnah yang terkait dengan wanita ini. Semuanya bikin fitnah. Membikin laki-laki ini terfitnah. Kita sebutkan di antaranya adalah barakallahu fikum fitnatut tabarruji was sufur Fitnah wanita dalam bentuk tabarruj, berdandan, bersolek ala jahiliyah, wastufur, aikasul aurah, menampakkan auratnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ahzab, "Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujnya ula." Hendaklah kalian wahai wanita, wahai para ummahatul muminin berdiam di rumah-rumah kalian. Dan kalian jangan bertabaruj seperti tabarujnya jahiliyah terdahulu. At-tabarruj modelnya banyak. Diterjemahkan dengan makna bersolek berdandan bukan untuk suaminya. Kalau untuk suaminya Masya Allah. Berdua gitu, privasi Masya Allah. Sangat dianjurkan sekali itu. Termasuk mu'asyarah bil ma'ruf. Suaminya dandan untuk istrinya. Istri dandan untuk suaminya. Tapi ini bersolek, berdandan untuk orang lain. Mempercantik diri untuk dilihat oleh orang lain. Memperwangi aroma tubuhnya untuk dicium aromanya oleh orang lain. Allahul musta'an. Ditambah lagi as-sufur, as-sufur membuka, menyibak. Artinya membuka auratnya. Menampakkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahram. Atau selain suaminya. Ini fitnah jahiliyah. Dari mulai semenjak zaman dahulu kala dari mulai semenjak zaman Bani Israel itu dikatakan sama beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa." Fitnah pertama yang menimpa Bani Israel itu pada kaum wanita. Rusak wanita mereka ini. Bukan perempuan yang salihah, taqiyah, afifah. Tapi perempuan yang fasiqah. Perempuan-perempuan yang fasik-fasik. Di antara tabarruj was-sufur yang diperingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam hadisnya sinfani min ahlin nari lam arahuma ada dua jenis ahlun nar aku dah belum pernah menyaksikan dua tipe ini Yang pertama kasiatin ariyatin ma'ilatin mumilatin ru'usuhunna ka'asdibatil bukhtil ma'ilah. Yang pertama kasiatin ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dimaknakan yang pertama adalah pakaian-pakaian yang membuka aurat yang tidak menutup auratnya. Makna yang kedua pakaiannya panjang menutupi badan tapi transparan. Kelihatan. Makna yang ketiga, pakaian menutup semua badannya tetapi ketat membentuk lekak-lekuk tubuhnya dia. Ini semuanya berpakaian tapi kayak telanjang. Allahul musta'an. Ma'ilatin mumilat, ma'ilat yang condong, yang menyimpang, mumilat yang menyebabkan orang lain condong, menyimpang. Satu fitnah. Ru'usuhunna nibatil buktil ma'ilah. Kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang miring. Dia memanakan menggunakan rambut palsu, wig. Atau menggulung rambutnya kayak punuknya onta. Rambutnya dikumpulkan jadi satu, kan panjang perempuannya. Jadi kan satu, kemudian dia, dia di, diikat, ditarik, taruh di atasnya gitu. Terus, gitu. Nah, itu termasuk gulungan rambut yang dilarang dengan riwayat ini. Termasuk bunuh ontak. Mereka ini lam yajidna, lam yadkhulnal jannah, walam yasrihaha. dan bakal masuk surga dan bakal mencium aroma surga. Yang kedua orang zalim. Itu termasuk tabarruj. Dan Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah fitnah wanita yang seperti ini atau tabarruj sufur itu sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dianggap biasa di tengah-tengah masyarakat. Bahkan yang menutup auratnya dianggap yang radikal, dianggap menyimpang, teroris. Nauzubillah. Sudah hancur keimanan, prinsip keagamaan kebanyakan orang. Muslimah yang berpakaian syar'i, hijab syar'i dituduh macam-macam. terorislah radikalislah menyimpanglah sesatlah Dalam kondisi mereka mengamalkan bimbingan sunnah, Sementara perempuan-perempuan lain yang menampakkan auratnya, transparan pakaiannya, membentuk kalau tubuhnya, ada semuanya, sudah mini transparan lagi. Ada yang nggak pakai baju lagi, naudzubillah. Dianggap biasa. Ketika ada yang menegur, dibela kebebasan dalam berekspresi. Nauzubillah. Nauzubillah. Mengerikan para kelafiku. Di kolam renang pakainya yang seperti itu. Ditegur. Mosok di kolam renang pakainya jilbab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus atas nama kolam renang lalu diizinkan bukir ya begitu. Na'udzubillah. Alasannya ya, renang ya begitu itu. Begitu itunya orang yang nggak memiliki iman dan ilmu. Ini yang dikecam dalam Islam. Di mana-mana ya kan. La haula wala quwata illa billah. Betul-betul perempuan dihinakan, direndahkan, dijadikan sebagai akomoditi bisnis sekaligus menfitnah, menghancurkan akhlaknya muslimah dan muslimin. Sampai yang namanya bungkusnya sabun. Perempuan. Sabunnya itu apa? Ah. Kalau nggak gitu nggak laris katanya. Sabun apa yang ada kayak gitunya? Sabun saya tidak ada gitunya. Hah? Sabun Lux apa? Lux. Kok Lux? Lux. Pemane? Kaif. Kif. Pemane? Apa? Lifebuoy. Hmm. Allahul musta'an. Sampai bungkus sabun sampai semuanya menggunakan perempuan. Semuanya dan sufur naudzubillah. Ini fitnah wanita, sangat dahsyat di mana-mana ada. Dilegalkan, banyak yang membela, dianggap biasa, dianggap modern, dianggap milenial. Nauwibillah. Itu semuanya perkara yang sangat dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Yang kedua, di antara bentuk fitnah pada wanita at-tashabbuh bil kafirat atau fasiqat menyerupai perempuan-perempuan kafir menyerupai perempuan-perempuan fasik dalam tata cara berdandan, mode rambut, model pakaian, dan segala macamnya. Nah, kata mereka fashion, fashion. Ini fashion. Dibaca fashion gitu ya. Fashion. Modern, milenial, maju, nggak terbelakang. Nauzubillah. Yang dicontoh perempuan-perempuan kafir, perempuan-perempuan fasik. Sampai pada tingkat merembet kepada sesuatu yang semestinya syar'i, jilbab yang syar'i, hijab yang syar'i, merembet menjadi hijab modis. Hijab modern jilbab modis modern. Penuh dengan hiasan yang membuat yang memakainya semakin cantik, semakin menawan, semakin mempesona, semakin menfitnah. Dengan warna-warni yang ada, nutupi kepala saja, jilbaban, kepala ketutup, depannya nongol. Naudzubillah. Ya. Sampai ke arah situ. Yang lebih miris lagi barakallahu adalah kecenderungan muslimah ke arah sana. Lebih miris lagi naudzubillah kecenderungan wanita-wanita yang mengaku sebagai ahlus sunnah ke sana. Naudzubillah. Marak di kalangan para pengguna cadar hijab. Cadar-cadar yang buka menutup auratnya, menutupi keindahannya. Cadar-cadar justru menampilkan keindahannya. Apa namanya? Eksotik. Gitu bahasanya. Gitu ya. Allahul Musta'an. Yang pernah saya perhatikan cadar model butterfly. Kerudung butterfly Apalagi yang mirip kayak gitu ya kawan. Ini lagi, lagi digandrungi oleh para pemudi-pemudi mengaku sebagai halus sunnah. Dan nampak ketika memang dilihat lebih menawan, lebih menarik, lebih cantik, lebih modern. Tapi itu menyalahi bimbingan Islam. Islam ketika mensyaratkan hijab untuk kaum muslimah, tujuannya untuk sitter, menutupi mereka menutupi keindahan mereka, menutupi hiasan mereka, supaya jangan sampai menjadi fitnah. Ini kebalik, menampilkan zina, perhiasan mereka, keindahan mereka, sehingga kaum laki-laki terfitnah karenanya. Bukti yang paling gampang, ya, ketika eh, laki-laki uh, ikhwan uh, dari jauh papasan ada akhwat dia nunduk. Ini karena nggak ada yang menarik. Cuma hitam lewat gitu aja. Itu aja kadang uh, ada yang curi-curi pandang. Hmm? naudzubillah Begitu yang dipakai itu yang yang indah-indah tadi itu. Huh? Eh, awalnya lu tau tau terpesona. Hmm. Itu otomatis matanya langsung memandang. Digini kan ya bisa juga cuman gini-gini lagi. Allah Ustaz. Ini kok beda ya? Cantik dia. Barakallahu fikum. Ini semua adalah fitnahnya wanita. Ini yang dikecam, yang dikhawatirkan dalam Islam. Fattaqud dunia wattaqun nisa. Hati-hati kamu dari dunia, hati-hati kamu dari wanita. Fitnah pertama yang menimpa Bani Israel itu fitnahnya wanita. Tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah lebih membahayakan bagi kaum laki-laki daripada perempuan-perempuan ini. Allahul musta'an. Maka tidak semestinya bagi salafiyat, banatus salafiyin menjadi ajang fitnah, menjadi sebab fitnah dengan tindakan-tindakan yang seperti atas. Jangan sampai jatuh dalam fitnah dengan tasyabuh bil kathirat, tasyabuh bil fasiqat. Jangan. Jangan sebagai pelaku. Dan tidak boleh menjadi pelaku. Jangan sebagai fatan, fatana. Tinggalkan semua tadi dikarenakan pertentangan dengan bimbingan syariah. Barakallahu fikum. Ini juga sangat banyak. Yang berikutnya yang keberapa? Yang ketiga adalah fitnah taswir. Fitnahnya taswir. Taswir itu mengambil foto gambar bernyawa. Tapi kaitannya dengan kaum perempuan, selfie. Fitnahnya selfie. Ini laki-laki juga iya semuanya, larangannya umum. Tetapi barakallahu fikum, fitnah yang dimunculkan karena selfie perempuan lebih dahsyat. Yang pertama terkait dengan larangan mengambil gambar makhluk yang bernyawa. Yang kedua dikarenakan fitnah wanitanya. Riwayat ahadits yang mengharamkan mengambil gambar makhluk yang bernyawa masyhur di kalangan salafiyin. Di antaranya yang mengatakan dalam hadis, asyadun nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun." Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat nanti al-musawwirun, yang mengambil gambar makhluk bernyawa. Entah orang lain yang menfoto dia, yang menfoto terkena larangan yang difoto juga demikian karena dia minta dia ridho atau dia selfie sendiri. Ini sekarang fitnah milenial. Fitnah wanita zaman milenial. Ini lagi di mana-mana fitnah ini sudah. Yang lebih miris lagi barakallahu fikum terjadi pada perempuan-perempuan yang bercadar. Yang semestinya mereka rasa malu yang ada pada mereka, rasa hikmah yang ada pada mereka tidak mungkin menampakkan dirinya. Dia akan menutupi dirinya. Tidak mungkin dia menfoto dirinya di share, di statusnya, di IG-nya. Apa tuh iki? Hah? Dan segala macamnya. Sebagian mereka beralasan dalam rangka untuk menepis dugaan radikalisme, terorisme. Supaya nggak dianggap sebagai radikalis teroris, berselfie dengan gaya umum, supaya dikatakan siapa bilang yang bisa begitu cuman kamu yang buka aurat, saya Bercadar juga bisa. Tapi sudah melanggar bimbingan Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Fitnah tersendiri. Di atas mugi, tahu mugi? Tahu mugi? Motor gede. Mugi. Tampil di atasnya sambil begini, mugi. Ini ilustrasi loh ya. Mugi, set gitu. Selfie. Ting. Ini siapa ini? Bukan laki-laki. Siapa ini? Bukan perempuan biasa. Bercadar. Tis. Disebarkan di mana-mana. Eh, sekarang kan yang banyak yang alay kan, banyak yang lebay gitu kan. Status, postingan, laman IG, segala macamnya. Hah? Instagramnya dulu. Gitu. Tampil. dikasih, dikasih caption apa gitu, kasih keterangan sedikit. Siapa bilang orang bercadar radikal? Hmm. Allahumma Ini fitnah. Bermula dari taswir. Sudah diharamkan dalam Islam. Ditambah lagi perempuan yang taswir. Sekarang fitnahnya bukan lagi taswir tapi fitnah selfie. Naudzubillah. Yang dosa ini orang-orang yang mengaku sebagai salafi mubalek-mubalek yang mengajarkan fitnah selfie kepada mereka. Ini bukan lagi dai salafi, dai selfie. Allahul musta'an. Sehingga yang diekspos perempuannya. Dalam taklim-taklimnya diekspos perempuannya, bukan laki-lakinya. Allahul musta'an. Alhamdulillah min Fitnah ya, kawan. Itu semuanya fitnah perempuan di luar. Dan jangan sampai istri kita seperti itu, jangan sampai putri kita seperti itu. Jaga rasa malu, jaga kehormatan diri, jaga muruah barakallahu fikum. Allahul musta'an. <clears throat> Yang berikutnya lagi ialah al-khalwatu bil ajnabiyah wa ikhtilat ar-rijal bin nisa. Khalwat laki perempuan yang bukan mahramnya. Berduaan laki perempuan yang bukan mahramnya. Percampuran laki perempuan yang bukan mahram. Allahul musta'an. yang sering terjadi adalah pada orang-orang yang menganggapnya sebagai sebagai family. Masih sebagai family sendiri. Antar keluarga, antar family, entah itu ipar atau yang semisalnya, sepupu. Dianggap sebagai saudara sendiri. Mereka biasa ikhtilaf lagi perempuan. Menampakkan aurat di depan mereka semua Fallahul musta'an. Ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Iyyakum waddukhul 'ala nisa Hati-hati kamu masuk kepada kaum wanita. Atau laki-laki Ansor bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aital hamu? Ara'aital hamwa?" Bagaimana pendapatmu tentang alhamu? Qal alhamu al-maut kata Rasul. Alhamu kematian. Al-Imam Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin menjelaskan alhamu qaribuz zauj ka akhihi wa bani akhihi wa bani Alhamu itu kerabatnya suami. Saudaranya suami, ponakannya suami, sepupunya suami. Ipar-ipar. Kadang sepupunya kita, bukan mahram. Hati-hati kamu jangan masuk mereka. Fitnah. Bagaimana kalau al-alhamu mati kata Rasul. Dikarenakan kebanyakan orang menganggap biasa. Adik sendiri, kakak sendiri, ponakan sendiri, sepupu sendiri. Betul ponakan istri, ha? ponakan suami. Allahul Musta'an. Mati dianggap biasa. Akhirnya biasa berdua, di sebuah ruangan atau di rumah campur bau lagi perempuan biasa menampakkan awalnya teman mereka hilang rasa malu kerusakan yang terjadi naudzubillah Juga yang namanya khalwat terjadi pada laki perempuan yang berpacaran. Yang sekarang dilegalkan. Laki-laki atau perempuan yang nggak punya pacar kuper. Kurang perhatian. Kok kurang perhatian apa namanya? Jomblo. Dihinakan dengan bahasa jomblo. Kurang pergaulan. Kholwat. Berduaan. Lebih daripada itu. Ila akhirnya, Itu semuanya keharaman dalam Islam. Dunia nyata itu. Naudzubillah. Sekarang ini fenomenanya ketika seseorang memiliki anak laki-laki beranjak dewasa kok pendiam, alim, gelisah dia. Naudzubillah. Sudah mulai beranjak dewasa, kok belum punya pacar, bingung dia. Dia punya anak putri beranjak dewasa, alimah. Curiga dia. Anakku kenapa ya kok alim kayak gini ya? Apa kena teroris ya? Nauzubillah. pengijak dewasa kok belum punya pacar ya? Nauzubillah. Itu yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Begitu dapat pacar, dibawa ke orang tuanya, direstui, Masya Allah, jadi diridhai. Udah, sama pacarnya yang sama kemarin berdua wa alam bisobata yaf'alun mabata yakulun naudzubillah itu larangannya keras disebutkan dalam hadis di dalam hadar mengatakan dalam sabdanya ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Ketahuilah, janganlah seseorang laki-laki berkhulwat dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, melainkan yang ketiga adalah setan. Ini hukumnya haram ya. Seperti yang saya terangkan tadi pagi, fenomena yang terjadi sekarang berkembang. Dunia nyata nggak berani sebagian pihak. Ada yang berani sembunyi-sembunyi. Yang marah PDM tadi. Oh PDM. Oh PDM tadi. Lupa apa PDM tadi? Pacaran dunia maya. Jangan coba-coba lu ya. Hmm. Nauzubillah. Nauzubillah. Bukan jauh kan Ustaz. Dia di sini, dia di sana. Menggunakan perangkat semua jadi dekat. Chatting, ngobrol, telepon, segala macamnya dekat. Bakal lebih mengerikan, tidak terkontrol. Nauzubillah. Banyak peristiwa, banyak kejadian yang nggak senonoh terkait dengan hal seperti ini. Itu semua adalah fitnah. Waspadai fitnah dahsyat pada wanita ini. Loh kok jadi salah wanitanya? Semuanya salah. Tetapi sumber fitnah yang menggoda itu perempuannya. Jangan sampai kalian menjadi fatan tukang fitnah yang memperdaya kaum laki-laki. Kamu lagi laki-laki, jangan jadi maftun yang terfitnah dengan perempuan. Al-Muhim rakamnya banyak. Nauzubillah. Di antara bentuk ikhtilaf atau khulwat ialah seorang wanita naik kendaraan berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kalau sekarang ini wanita muslimah pakainya ojol. Pakainya Grab, Gojek, motor berduaan sama sopirnya, sama Gojeknya itu. Nah, ada layajus. Atau Grab mobil berduaan sama sopirnya itu. Ada layajus. Allahul musta'an. Di antara bentuknya pula adalah ketika periksa muslimah periksa ke dokter laki-laki berduaan di ruang periksa dengan sang dokter. Adalah ya jus. Khaluat itu. Ini semuanya terjadi di zaman kita sekarang ini. Larangan berkhalwat itu umum. Meliputi semua bentuk dan ragam khalwat yang ada. Berduaan yang ada. Contoh yang juga cukup gampang adalah uh, seorang ibu-ibu atau muslimah pergi belanja ke sebuah toko. Nah, kebetulan di toko itu yang ada hanya penjaga laki-laki. Berdua saja yang menjaga laki-laki. Adalah yajus. Khalwat ada. Ini semuanya ikhwanabitina fitan. Fitnah-fitnah yang muncul pada wanita muslimah. Wanita sebagai pemicu fitnahnya laki-lakinya maftun terfitnah. Nah, di antara fitnah wanita pula barakallahu fikum yang belum disebutkan di sini ialah astafar di mahram. Safar tanpa mahram. bepergian sendirian tanpa mahram itu merupakan pelanggaran syariat. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Bukhari Muslim, "La tusafir al-mar'atu illa ma'adhi mahramin." Tidak boleh bagi seorang wanita safar melainkan dengan mahramnya. Kata laki-laki yang berdiri dan bertanya ya Rasulullah, sesungguhnya istriku hendak keluar berhaji sementara aku terdaftar dalam pasukan perang ini perang itu bagaimana ya Rasulullah Qal belum mengatakan intalik fahujja ma'amratik berangkat kamu berhajilah dengan istri kamu temani dia untuk berhaji bersama dengan kamu meninggalkan jihad tidak jadi berangkat jihad dalam rangka untuk menemani istri berhaji supaya punya mahram ini para kelafikum luar biasa penyimpangan yang ada sekarang ini. Fitnah perempuan terkait dengan bab ini sangat banyak. Pergian sendiri, traveling kemana begitu. Entah itu untuk belanja, kuliner, shopping. Nah, dan yang lain-lainnya sendirian. Naik motor sendiri, berdua dengan teman perempuannya. Naik mobil sendiri atau dengan dengan teman-teman perempuannya. Ada mahramnya. Di mana-mana. Ini semua disampaikan diwaspadai barakallahu fikum. Muslimah tidak sepantas demikian. Abadi seorang sunni yang salafiyah tidak sepantasnya demikian. Yang berikutnya lagi adalah al-musafahah bain rajul wal mar'ah al-jinabiyain. Laki perempuan berjabat tangan. Lelaki dan perempuan yang bukan mahram berjabat tangan. Ini hukumnya haram. Tidak diperbolehkan para fikum. Disebutkan dalam hadis dan ia sahih dan tabrani wa ghairih kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairul lahu min ayyamassa imra'atan la ya-, la tahilu lahu sungguh ditusuk ditikamkan di kepala salah seorang di antara kamu dengan uh, apa namanya dengan jarum besi itu lebih baik daripada dia lebih baik bagi dia daripada menyentuh perempuan bukan mahramnya kepala kamu ditusuk tusuk besi itu lebih mending daripada engkau menyentuh perempuan yang bukan mahram kamu iya bukan yang hal bagi kamu berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram punya haram. Perempuan berjabat tangan dengan laki-laki bukan mahram punya haram. Allahul musta'an. Untuk perempuan melembutkan suara ketika berbincang-bincang dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini juga merupakan fitnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya nisa an-nabi, Lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhba'na fil qaw bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, <clears throat> kalian tidak sama seperti perempuan-perempuan yang lain. Kalau kamu bertakwa kepada Allah maka jangan tundukkan ucapan kamu. Jangan lebutkan ucapan kamu. Nanti akan tomak Orang-orang yang di hati ada penyakit. Ucapkan ucapan yang ma'ruf. Ucapan yang lembut, ucapan yang mendayu-dayu. Ini nggak boleh. Hanya untuk suaminya atau hanya untuk mahramnya. Laki-laki yang bukan mahram tidak, tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Atau mengerjakan tindakan-tindakan yang betul-betul nggak sesuai dengan rasa malu yang ada sama temennya lagi jalan di jalan kampung, senda gurau, sesama perempuan, sesama muslimah, sesama salafiyah, terdengar suaranya di mana-mana, cekikikan dan segala macamnya. Nauzubillah. Itu semuanya fitnah, memunculkan fitnah. Barakallahu fikum. Ragamnya sangat banyak sekali khonafidina azakumullah. Ini semuanya sampaikan dalam rangka untuk diwaspadai. Diwaspadai. Ini semuanya adalah yang berkaitan dengan wanita wanita ajnabiyah yang bukan istri kita. Sampaikan supaya jangan sampai istri kita seperti itu. Disampaikan supaya jangan sampai putri kita seperti itu. Jangan menjadi sebab fitnah di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu Dan kita berjuang sekuat tenaga jangan sampai uh, anak didik kita seperti itu. Jangan sampai family kita, keluarga kita seperti itu. Jangan sampai muslimat seperti itu. Sehingga mereka bukan fatan, bukan tukang fitnah dan selamat dari uh, tipu daya-tipu daya musuh-musuh agama Allah yang memperalat mereka sebagai fitnah bagi kaum laki-laki. Barakallahu fikum wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya baik. Pripun. Sekoras dulu apa? Masih ada pembahasannya, jangan khawatir. Ini masih mukadimah. Pembahasan kita kan mewaspadai fitnah wanita. Gimana caranya supaya waspada? Kan gitu. Caranya belum disebutkan. Ya apa? Sekarang dulu apa lanjut? Tuh. Nanti nggak sedeng nih, ada acara berikutnya. Cukup, yakin, masuk. insyaallah ya Pak. Pembahasan yang berikutnya ya adalah cara untuk selamat dari fitnah wanita. Mewaspadai fitnah wanita, cara untuk selamat dari fitnah wanita. Ya, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Untuk wanitanya jangan sampai menjadi fatan. Untuk laki-lakinya, ini penting untuk disampaikan supaya selamat dari fitnah wanita barakallahu fikum. <clears throat> Yang pertama al-iman wa taqwa. Ini jelas ya. Harus ada iman dan takwa pada hati kita masing-masing, pada kaum wanita, muslimah, laki-laki. Iman dan takwa, iman yang kuat, ketakwaan yang yang yang yang tebal. Iman dan takwa yang akan mengarahkan kita berperkara kebaikan yang akan mencegah kita dari perkara-perkara yang haram dalam Islam. Dorongan iman dan takwa. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Al-Anfal yang ke-29. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kamu furqan. Yang namanya furqan pembeda. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dengan takwa, dengan iman akan muncul ilmu tadi. Akan, akan tahu ini fitnah, tinggalkan fitnah, waspadai. Dorongan iman dan takwa. Ini nomor satu. Asas dari semua yang ada barakallahu Wanita muslimah ketika disebut mukminah yang bertakwa kepada Allah tidak akan mungkin menjadi tukang fitnah sebagai wanita. Dia akan menjaga dirinya supaya jangan menjadi sebab fitnah tengah-tengah masyarakat. Laki-laki yang mukmin yang bertakwa kepada Allah akan terjaga itu semuanya dengan imannya, dengan takwa dia kepada Allah Ini adalah inti. Ya harus belajar tafakufidin, talabul ilmi, mengkaji apa itu iman, usul iman, mengaji takwa, apa itu amal soleh apa tuh ibadah diamalkan langsung dalam keseharian supaya iman dan takwa dengan dasar ilmu. Yang berikutnya adalah qabul basar. Menundukkan pandangan. Nah, ini yang setengah mati ya kan. Dia harus diusahakan. Qabul basar, menundukkan pandangan. Ya. Laki-laki menundukkan pandangannya. Jangan melihat perempuan yang bukan mahramnya. Jangan melihat yang diharamkan dalam Islam. Perempuan juga demikian. Qadul basar. Menundukkan pandangan. Jangan memandang laki-laki bukan mahramnya. Jangan memandang hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu Qadul basar. Nas ayatnya sangat jelas terkait dengan masalah qadul basar. Barakallahu fikum. An-Nur ayat yang ketiga setelahnya. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل min يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن perintah pada kaum laki-laki untuk menjaga, menjaga menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ghadul basar. Tundukkan pandangan. Yang semakin tunduk pandangannya akan semakin bercahaya keimanan dia. Yang matanya ke sana kemari akan semakin uh, turun iman dan takwa dia kepada Allah. Ghadul basar. Yang ketiga al-haya. Sifat dan e, perangai rasa malu yang kita kaji tadi pagi. Rasa malu. Tanamkan rasa malu pada diri kita. Perempuan harus memiliki rasa malu. Sampai dikatakan oleh para ulama, zinatul mar'ati al-haya. Hiasan wanita itu rasa malu yang ada pada mereka. Semakin mereka malu, tidak malu, tidak eh, mau membuka auratnya dan segala macam. Punya rasa malu yang sangat tinggi. Itu hiasannya sangat indah. Semakin mempesona, semakin menawan, semakin solehah, semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. <coughs> Rinciannya dibahas di bagian ya. Yang berikutnya adalah az-zawaj. Segera menikah. Kalau kamu sebagai laki-laki sudah mulai condong ke arah sana, segera menikah. Segera menikah. Ngomong sama orang tuanya kamu. Menikah. Wadah yang halal, yang syar'i untuk itu semuanya. Menjaga kehormatan diri dan segala macamnya. Bisa membentukkan pandangan, bisa lebih menjaga kemaluan. Aqabul basar wa farji. Segera menikah. Yang laki-laki segera menikah. Yang perempuan segera menikah. Tidak usah PDE-PDE-man. Ya. Mau PDM, e, mau PDN, mau nyata, mau maya, jangan. Segera menikah. Kalau sudah ada kecondongan ke sana, gitu sudah susah meredam yang satu itu, segera menikah. Pernikahan itu ibadah, barokah. Pernikahan itu wadah yang halal, syar'i, Baru segera menikah. Name. <clears throat> Ini <clears throat> yang berikutnya. Sudah berapa Ivan itu? Hah? Sudah empat. Jamnya kayaknya sudah semakin mepet ini. Cukup dulu ya. harus dulu, nanti ketemu lagi pada duhur dilanjutkan kembali pembahasan yang tersisa sambil tanya jawab insyaallah taala. Nah, sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah tabaraka wa taala.